Tak usahlah kalian sibuk-sibuk betul pengajian. Kata kawan yang tak hobi mengaji ke anak-anak muda. Ustaz dari tadi kenapa anak muda? Anak muda mengaji itu luar biasa. Kalau orang tua mengaji memang udah masanya. Kapan lagi? Kapan nunggu mati. Udah mati tak usah berapa? Nah, itu orang mati lagi. itu disebut kan Udah itu tak ada guna. Kami balik dari bagan siapi-api ceramah lewat. Makan kita Ustaz ya. Begitu masuk ke rumah makan, di depan tuh ambulan. Ambulan kaca transparan pula. Nampak dia. Jam dua malam kami tengok. Ayo. Singgah makan. Bukan orang mati itu supirnya singgah tak ada lagi masa beramal sebelum dia datang maka sempat-sempatkanlah nantilah beramal nih Pak ustadz. setelah anak ni agak lapang besar sedikit sekolah setelah anak sekolah sibuk pula mencarikan uang sekolahnya Nantilah Pak ustadz setelah dia kuliah Setelah dia kuliah nanti agak jauh sedikit Saya bisa beramal Sesudah dia jauh makin banyak pula permintaannya Nantilah Pak ustadz setelah dia kerja Begitu dia sudah kerja Banyak pula lagi itu ini nanti Pak Ustaz setelah dia menikah, setelah dia menikah dia punya anak, ditumpangkannya pula anaknya tempat kita. Kalau ditunggu lapang tidak akan ada pernah lapang. Sempat-sempatkan sholat duha, sempat-sempatkan tahajud malam, sempat-sempatkan sholat witir, sempat-sempatkan bersedekah. Karena kalau tak disempatkan sampai masanya nanti ketika kesempatan itu tak ada. Rabbana ya Allah, absarna kami sudah mendengar azab wasami'na telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan neraka farji'na balikkan lagi kami ke dunia inna muqinun kami yakin ya Allah yakinlah menampak di biji mata tak bisa balik lagi oleh sebab itu selama masih ada kesempatan ni beramallah balik nanti malam ke rumah sebelum tidur ambil wudu usolli sunnatal witri salah sarokaatin lillahi ta'ala sembahyang witir sebelum tidur malam paksa-paksa capek betul dari luar kota waktu tidur hari Abdul Somad kau cuma pandai ceramah aja bangkit bangkit bangkit ambilkan Allahu Akbar capek betul iftitah Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil Rokaan pertama sampai isma rabbikal a'la. Rokaan kedua Kul ya ayyuhal kafir Rokaan kedua Kul wallahu ahad. Kul ambil falah. Kul ambil binas. Capek betul puasa dah tak telat lagi. Kul kul kul tiga kali. Kul wallah, kul wallah, kul wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan? Kalau tak dipaksakan Besoklah menunggu lapang Besok tak lapang Besoklah menunggu Tak ada Sampai masanya menyesal kita ke malaikat maut datang Badikan aku sedikit saja Apa kata mereka yang sudah mati itu Laula akhartani ila ajalin qarib Balikkan aku ke dunia Tunda kematianku Qarib Sikit pun jadi Kalau aku kasih kau hidup Kau mau apa fa'asaddaqa aku mau bersedekah wa akum minas salihin aku mau beramal saleh kesempatan tak ada idza jaa ajaluhum kalau ajal sudah sampai la yastakhiruna sa'atan tak dapat ditunda walaupun sesaat wala yastaqdimun tak bisa ditunda walaupun sesaat datang dokter uh dapat. Jadi gimana? Bungkus. Hmm. Barulah Barulah mau minta beramal Lu andailah dulu aku bersedekah Andailah dulu masjidku tolong Andailah dulu ini Jangan Amal ini banyak Pak Ustaz Sedekah bangun masjid Sedekah Sedekah apa yang paling terdekat Sedekah yang paling dipentingkan Paling diperlukan Paling dekat Sedekah apa? Belikan mikrofon masjid jamiah sehingga nanti ustaz-ustaz lain yang datang ceramah kemari uh, dia tak terganggu, tak hilang. Saya hampir hilang bahan saya mikirkan itu